وقد يكون فيه اختلاط بين الرجال والنساء مما يسبب الفتنة dan bisa jadi pada acara tersebut terjadi campur baur antara laki-laki dan perempuan yang bisa menyebabkan fitnah wa yajurru ilal wuku' fil fawahish dan bisa mendorong dan mengajak untuk terjerumus di dalam fahisyah perbuatan dosa-dosa yang keji. Wa hatta law khala hadhil ihtifal min hadhil mahadhir waqtasara 'ala al-istima' wa tanawul at-ta'am wa izharil farah kama yaqul fa innahu bid'atun muhdathatun. Dan bahkan kalaupun seandainya perayaan Maulud Nabi ini tidak terjadi padanya enam kemungkaran-kemungkaran yang kita sebutkan tadi, tidak ada istilah, tidak ada salawat-salawat yang bid'ah, tidak ada musik-musik yang dibunyikan. Enam, barakallahu fikum, hanya sebatas perayaan di mereka melakukan hanya sebatas perayaan berkumpul bersama, makan bersama dan menampakkan e, hati yang senang sebagaimana yang mereka e, yakini fa innahu bid'atun muhdatsatun. Nah. Sebatas ini saja ini adalah bid'ah yang yang dikarang-karang yang tidak ada contohnya. Wa kullu muhdatsatin bid'ah dan setiap perkara baru itu adalah bid'ah dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Wa aidun huwa wasilatun ila an yatatawwar dan juga bahwasanya bid'ah ini Nam, ihtifal ini, perbuatan bid'ah ini bisa jadi akan berevolusi, bertambah. Nah, wa yahsulu fihi ma yahsulu fil ihtifal al-ukhra minal munkarat dan bisa jadi terjadi padanya sebagaimana terjadi pada perayaan-perayaan yang lain dari perkara-perkara mungkar. Nah, al bid'atu tajurru ila bid'atin ukhra. Perbuatan bid'ah itu akan menarik pelakunya untuk melakukan perbuatan bid'ah yang lainnya. Wahada amrun musyahad. Ketika seseorang menghidupkan sebuah perbuatan bid'ah, pasti di waktu yang sama dia akan mematikan sebuah perbuatan sunnah. Nah, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, setiap bid'ah itu muncul. Nah, ketika seseorang melakukan perbuatan bid'ah, pasti dalam waktu yang sama ada perbuatan sunnah yang dia tinggalkan. Nah, wahada amrun musyahad ini merupakan sebuah realita yang kita saksikan. Dan masih banyak lagi kemungkaran pembahasan tentang perkara Maulud Nabi e, termasuk diantaranya awal mula Nah, perayaan Maulud Nabi ini karena banyak orang-orang yang menganggap bahwa Maulud Nabi ini pertama kali dilakukan oleh Al-Malik Al-Malik Eh, Salahuddin Yusuf bin Ayyub Al-Ayyubi Al-Kurdi yaitu Al-Malik yang sangat terkenal Salahuddin Al-Ayyubi Barakallahu fikum. Akan tetapi banyak perkataan-perkataan para ulama bahwasanya perayaan ini diawali oleh Bani Ubaidiyin, orang-orang Syiah, orang-orang Syiah, Bani Fatimiyin, Bani Ubaidiyin yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi padahal bukan. Nah, insya Allah akan kita lanjutkan atau kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah.